Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab 13 yang mana judulnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan beliau. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kata beliau, Bab ini dibuat oleh penulis yaitu Imam Tirmidzi untuk menjelaskan bahwa sunnahnya adalah memakai cincin pada tangan kanan kata Syekh Abdul Razak. Pendapat ini yang yang dipilih oleh penulis yaitu Imam Tirmidzi di mana dia membawakan riwayat-riwayat yang banyak tentang hal tersebut. Nah, jadi beliau Imam Tirmizi ya berpendapat bahwasanya sunnahnya memakai cincin di tangan kanan dan menjelaskan kelemahan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kiri. Adapun riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi ya memakai cincin di tangan kiri kata beliau itu riwayatnya adalah bermasalah atau lemah. Barang siapa yang menelaah bab riwayat-riwayat yang dibawakan dalam bab ini, kata Syabdur Razak, maka dia akan mendapatkan kesimpulan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan dan ada riwayat-riwayat lainnya yang menyebutkan bahwa beliau memakai cincin pada tangan kiri. Kata Syekh Abdul Razak, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang banyak, Nabi memakai cincin di tangan kanan, bisa juga di tangan di tangan kiri. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad ya, kata Imam Ibnu Qayyim, hadis-hadis tentang masalah ini saling bertentangan. Nabi ada yang mengatakan kanan, ada yang mengatakan kiri. Ya secara zohir kan bertentangan, secara zohir. Apakah beliau Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan ataukah tangan kiri? Kata Ibnu Qayyim, semua hadis ini adalah sahih. Yang di tangan kanan juga sahih, yang di tangan kiri juga sahih. Alangkah indahnya susunan bait syair yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi tentang masalah ini. jadi beliau membuat sebuah syair yang terdapat tentang pengumpulan banyak hadis yang intinya adalah boleh di tangan kanan dan boleh di tangan kiri dan dua-duanya adalah sunnah. Kata Al-Hafidh Al-Iraqi di dalam syairnya, "Yalbasuhu kama rawal Bukhari fi khinsarin yaminin aw yasarin, kilahuma fi muslimin wa yujma'u bi anna dha fi halataini yaqa." Nah, artinya beliau sallallahu alaihi wasallam memakai cincin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu pada jari manis ini salah cetak atau salah arti bukan jari manis khinsir itu kelingking bahasa Arabnya nah ini perlu kita belajar ada yang membacakan jadi khinsir dalam bahasa Arab itu adalah kelingking bukan jari manis jadi kalau uh, kita urutkan bahasa Arabnya jari ya ini adalah ibham. Ibhamun. Hamzah, ba, ha besar, alif, mim. Ibhamun. Ini adalah ini bisa dua ya. Bisa maknanya negatif, maknanya positif. Ini dua bahasa Arabnya, telunjuk. Bisa sabbabatun, bisa sabbahatun. Kalau secara bahasa satu negatif, satu positif. Kalau sabbabah secara apa kamus artinya adalah yang menyumpah. Biasanya orang menyamati oi oi oi jar. Makanya ini disebut sababah. Boleh sababatun pakai ba. Boleh juga sabahatun pakai ha. Diambil dari kata sabbaha yusabbihu bertasbih. Biasanya orang bertasbih kan. Walaupun semua jari ya tapi identik dengan telunjuk. Ini maknanya positif. Sabbaha yang bertasbih. Kalau pakai ba sabba batun secara makna adalah yang menyumpahi. Kalau sabahatun pakai ha secara makna yang bertasbih. Boleh dua. Tapi yang bagus kita pakai sab sabahatun. Kalau tengah al-wusta. Jadi tengah bahasa Arabnya al-wusta. Ini namanya al-binsir. Ba, nun, so dan ro. Al-binsir. Baru ini al-khinsir pakai kh Ini kelingking ya. Di sini diterjemahkan dengan jari manis. Ya mungkin ada kekeliruan dari segi terjemah atau salah cetak bisa aja. Intinya adalah khinsir artinya kelingking, bukan jari jari manis bagaimana diterjemah ini. Yaitu pada kelingking tangan kanan atau tangan kiri. Jadi boleh di tangan kanan atau boleh kiri. Keduanya dalam riwayat Muslim tersebutkan dan terkompromikan. Artinya mengumpulkan banyak riwayat ya. Jadi tidak bertentangan. Nabi bisa tangan kanan, kemudian di tangan kiri. Dua-duanya terdapat di sahih Muslim. Bahwa keduanya sama-sama terjadi pada kondisi yang berbeda. Artinya adalah tidak ada pertentangan. Di tangan kanan bisa, kemudian di tangan kiri juga juga bisa timbul pertanyaan lagi. Yang mana yang lebih afdol di antara dua ini? Nah, kan sama-sama sunnah. Kata Imam Al-Munawi, ulun jelaskan dulu. Kata Al-Imam Al-Munawi di kitab Faidul Qadir, kata beliau, "Wattakhattum fil yamin wa fil yasar sunnah." Memakai cincin di tangan kanan dan di tangan kiri sunnah karena dua-duanya pernah Nabi kerjakan. Kata beliau, beliau merojihkan afan ya beliau mengatakan atau menjelaskan lakinnahu fil yamin afdal inda syafi'i wa aqsu malik kata beliau tetapi di tangan kanan lebih afdal menurut Imam Syafi'i dan di tangan kiri lebih, afdal menurut Imam Imam Malik nah, jadi memang ada khilaf para ulama yang lebih afdal walaupun dua-duanya adalah sunnah menurut Imam Syafi'i di tangan kanan sunnah menurut Imam Malik di tangan kiri sunnah Ibnu Hajar beda lagi. Padahal beliau termasuk mazhab Syafi'i. Jadi beliau e, berbeda lagi. Beliau merojihkan kata beliau, "Wa yadhharu li anna dhalika yakhtalif bi qasdi." Kata Imam Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari dan yang nampak kepadaku, artinya beliau merojihkan pendapat ini, bahwasanya yang demikian itu berbeda dengan berbeda tujuan. Jadi kita memakai cincin itu tuju, tujuannya untuk apa? Kalau seperti ini kata Imam Ibn Hajar, fa in kana litazayyun yamin, fa in kana litazyin bihi yamin afdol. Kalau kita memakai cincin untuk berhias, maka tangan kanan yang lebih afdol. Secara umum pakaian hiasan ya untuk laki-laki kecuali emas, kalau kita memakai untuk hiasan menghias diri, maka yang kanan lebih af afdal. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa in kana lit bihi falyasar aula. Tetapi kita memakai cincin hanya sekedar memakai cincin tidak ada untuk berhias, maka tangan kiri lebih af afdol. Kadang kan ada orang memakai cincin dari besi, ya bukan untuk berhias berarti. Cincin besi murah ya tidak ada apa namanya? E, niat untuk berhias dengan cincin besi tadi, maka Kata Ibnu Hajar afdolnya dia dengan tangan kiri. Kalau pian pakai batu bacan, ya batu akik untuk berhias, maka tangan kah kanan. Ini beliau menggabungkan antara dua pendapat. Padahal beliau termasuk mazhab Syafi'i tapi berbeda. Jadi memang seperti seperti itu para ulama. Wallahu alam bisawab ya. Bisa dengan tangan kanan, bisa dengan tangan kiri. Intinya dua-duanya adalah sun, sun. Intinya memakai cincin dong sejujurnya. <laughs> Belum lagi nah. Kemudian, nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Adapun berkaitan dengan hukum tentang masalah ini, Imam An-Nawawi berkata, para ulama sepakat. Sepakat di sini ijma ya, bukan it, ittifak ya, tapi adalah ijma. Para ulama berijma bahwa memakai cincin pada tangan kanan adalah boleh. Tangan kanan boleh. Demikian juga dengan memakainya pada tangan kiri dan tidak dimakruhkan pada keduanya kata Imam Nawawi akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama atau afdol dari keduanya ini ya dua-duanya boleh kata Imam Munawi dua-duanya sunnah tapi yang mana yang lebih afdol banyak di antara kaum salaf yang memakai cincin pada tangan kanan tetapi banyak juga yang memakai cincin pada tangan kiri Imam Malik lebih menyukai atau mengatakan lebih afdol memakai cincin pada tangan kiri dan memakruhkan memakainya pada tangan kanan. Ini pendapat Imam Malik. Tangan kiri afdol, beliau menyukainya, kata beliau, kanan malah makruh. Kemudian adapun dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi berarti mazhab Syafi'i. Ada dua pendapat dan yang sahih memakainya pada tangan kanan itu lebih utama. Kenapa? Karena cincin adalah perhiasan kata beliau. Dan tangan kanan itu lebih utama dan lebih berhak untuk dihias dan dimuliakan. Karena cincin ya secara asal dia dipakai untuk berhias. Tapi kembali lagi kepada pendapat Ibnu Hajar, terkadang ada orang yang memakai cincin bukan untuk berhias, yang memang ingin memakai saja. Ya, bukan untuk ber berhias seperti cincin dari besi yang tidak ada mungkin murah bukan untuk apa niat berhias maka kata beliau lebih afdolnya di tangan di tangan kiri kalau untuk berhias di tangan di tangan kanan wallahu a'lam bishawab intinya memang benar-benar cincin ya dulu waktu kita kenanakan terkadang tudung Pepsi Coca-Cola itu kan ada yang diolah cincin lagi halus nah itu kan kada bujur <laughs> kalau pian itu kada kada benar karena itu bukan cincin ya menyakiti tangan Nah, kemudian kita baca hadis yang pertama, berkata Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad ibnu Sahal ibni Askari al-Baghdadi wa Abdullah ibnu Abdurrahman qala akhbarana Yahya ibnu Hassan qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal an Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir an Ibrahim ibni Abdullah ibni Hunainin an abihi an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu bali khatamahu bali khatimahu fi yaminih. Kata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Sahal bin Askar al-Baghdadi dan Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Yahya bin Hasan memberitahu kami, dia mengatakan, Sulaiman bin Bilal bercerita kepada kami dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari ayahnya. Nah, berarti anak meriwayatkan dari abahnya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, biasa memakai cincin pada tangan kanannya. Ini riwayat yang pertama dari Imam Tirmizi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya biasa memakai cincin pada tangan kanannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, kemudian dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini jelas hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan tangan kanan. Kemudian hadis yang berikutnya ulun cepati saja. Hadis yang ke-96. Ya. Hadis yang sama Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Ahmad ibnu Salih qala haddatsana Abdullah ibnu Wahbin an Sulaiman ibni Bilal an Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir nahwahu. Kata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami dia mengatakan, Ahmad bin Salih bercerita kepada kami dia mengatakan, Abdullah bin Wahab bercerita kepada kami dari Sulaiman bin Bilal dari Syarik bin Abdullah bin Namir semisal hadis di atas. Intinya di sini beliau meriwayatkan dari dua jalur ya. Pertama dari jalur yang lain, yang kedua dari jalur dari jalur yang lain juga. Sehingga beliau menyebutkan dua dua riwayat. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan hadis ini, penulis membawakan hadis ini dengan dua jalan yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Intinya dua hadis ini sama sahabatnya Ali bin Abi Thalib tentang penjelasan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan. Ini yang disebutkan secara tekstual dalam hadis ini, bahwasanya Nabi memakai tangan kanan. Dan yang bisa dipahami atau mafhum dari hadis ini bahwa cincin tersebut tidak dipakai pada tangan kiri. Ini secara pemahaman. Hadis ini mengatakan Nabi memakai tangan kanan. Kemudian pemahamannya berarti Nabi tidak memakai tangan kiri. Sebagian ulama ada yang memilih makna yang terkandung di sini sehingga mereka mengatakan yang menjadi sunnah adalah memakai cincin pada tangan kanan bukan tangan kiri karena melihat konteks dari hadis ini tangan kanan tidak ada belum menyebutkan tangan tangan kiri dan sebagian ulama berpendapat untuk tidak memilih makna yang terkandung di dalamnya iya, tangan kanan maksudnya karena kandungan makna tersebut bertentangan dengan tekstual hadis lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kirinya. Ya dikarenakan ada riwayat yang lain yang memakai tangan kiri. Kemudian dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Sehingga dari segi zohir nampak ber, bertentangan. Kemudian teruskan lagi dari Anas bahwa dia berkata, cincin Nabi berada di sini. Yang diriwayat Muslim bahwasanya Nabi memakai di sebelah kiri. Cincin Nabi berada di sini sambil menunjuk nah jari manis pulang kalau pian buka kitab bukunya padahal salah ya keling kelingking. Ini bahasa Arabnya ada. Di sini disebutkan khinsir bukan bin sir. Kalau khinsir itu kelingking, kalau bin sir itu jari jari manis. Sambil dia menunjuk kelingking tangan kirinya. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa makna yang terkandung atau mafhum itu tidak bisa menandingi tekstual hadis. Intinya adalah dan mereka menggabung kedua hadis ini dengan mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan kedua-duanya. Bukan hanya sebelah kanan sah saja. Karena ada riwayat yang lain dari Imam Muslim sahih bahwasanya Nabi memakai tangan tangan kiri. Jadi para ulama menggabungkan dari dua riwayat ini bahwasanya Nabi memakai bisa di tangan kanan kemudian di tangan di tangan kiri ya. Kemudian lanjut hadis berikutnya. Hadis yang ke-97 ya. Jadi memang seperti ini ya. Terkadang kitab hadis itu secara menyeluruh menyebutkan sanat-sanat hadis. Dari Imam Tirmizi, kemudian dari gurunya, guru-gurunya sampai tabi'in, sampai sahabat, kemudian sampai ke Rasulullah. Kalau bulu marum kita belajar dengan Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah di situ cuma menyebutkan sampai sahabat saja. Kalau ini banyak ya, seperti itu. Jadi intinya eh, apa namanya? Kita membiasakan mendengar para ulama ahli hadis ya. Ini ini kadang kita kan cuma tahunya Imam Kutubus Sittah, Imam Malik, Abu Hanifah. Seperti ini kan jarang, seperti Abdullah bin Wahab, Sulaiman bin Bilal, sangat jarang kita kita dengar. Kemudian hadis yang berikutnya 97 ya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ahmad ibnu Mani. Jadi kenapa ulun setiap kali membaca hadis ini ya, ulun katakan berkata Imam Tirmidzi. Bukan langsung ulun baca haddatsana Ahmad bin Mani. Dikarenakan yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tirmidzi. Seandainya ulun tanpa mengatakan langsung ya, hadis ini menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, seakan-akan ulun yang meriwayatkan hadis tersebut. Makanya ulun setiap membuka hadis ini ulun berkata Imam Tirmidzi mengatakan menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani. Bukan langsung ulun katakan menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani sebagaimana di buku. Kenapa? Karena bu, ulun bukan yang meriwayatkan hadis ini tetapi Imam Tir Tirmidzi. Walaupun tidak ada di buku di sini di, di apa dijelaskan. Ya, jadi memang seperti itu kalau kita belajar mustahlul hadis atau hadis. Jadi kalau misalnya uh, sanatnya itu sempurna dalam suatu hadis, maka ulun harus mengatakan Imam Tirmidzi berkata, baru ulun baca langsung di sini, bukan langsung ulun baca. Jar ulun hadatsana Ahmad ibnu Mani. Kan artinya menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani. Seakan-akan ulun yang meriwayatkan hadis ini. Jadi memang seperti itu. Berkata Imam Tirmidzi, Haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Yazid ibnu Harun an Hammad ibni Salamah qala raaitu bna abi rafi' yatakhattamu fi yaminihi fasaltuhu an dhalik faqala raaitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattamu fi yaminihi wa qala Abdullah ibn Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi berkata Imam Tirmizi Ahmad bin Mani bercerita kepada kami Dia berkata Yazid bin Harun bercerita kepada kami Dari Hamad bin Salamah Dia berkata aku pernah melihat Ibnu Abi Rafi Ibnu Abi Rafi nama asli beliau Abdurrahman bin Abi Rafi. Ya, Abdurrahman Ibnu Abi Rafi. Memakai cincin pada tangan kanannya. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Maka dia menjawab, "Aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far." Abdullah bin Ja'far ini sahabat, sahabat senior, sahabat yang muda ya. Abahnya bernama Ja'far, Ja'far anak dari Abu Abu Talib Jadi Ja'far ini adalah saudara dari Ali bin Abi Talib Dan Abdullah bin Ja'far adalah Bayi yang pertama di dalam Islam yang lahir di negeri Habasyah Ketika itu mereka ber, berhijrah nah, Ja'far bersama istrinya berhijrah ke negeri Habasyah Kemudian lahirlah Abdullah bin Ja'far nah, Beliaulah orang yang pertama yang lahir dalam agama Islam di negeri Habasyah. Aku pernah melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin pada tangan kanannya dan Abdullah bin Ja'far mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memakai cincin pada tangan kanannya sama seperti riwayat yang sebelumnya. Hadis ini ya dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi di kitab satunya Al-Jami' dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Lanjut ke 98. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ibrahim ibn al-Fadl an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Abdullah ibn Ja'far an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Imam Tirmizi berkata Yahya bin Musa bercerita kepada kami dia mengatakan Abdullah bin Numair bercerita kepada kami dia mengatakan Ibrahim bin Al-Fadl bercerita kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Abdullah bin Ja'far bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Hadis ini juga semakna dengan hadis yang sebelumnya. Lanjut lagi. Hadis yang ke-99. Yang penting kita mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena ini banyak riwayat yang sama jadi ulun cepati. Hadis yang ke-99 berkata Imam Tirmizi, haddatsana Abdul Khattab Ziyad bin Yahya qala haddatsana Abdullah ibnu Maimun an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Berkata Imam Tirmizi, Abdul Khattab Ziyad bin Yahya bercerita kepada kami dia berkata, Abdullah bin Maimun bercerita kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Berarti anak meriwayatkan dari abahnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Ini juga sama riwayat yang sebelumnya. Tapi coba lihat 181 di bawah. Sanatnya sangat lemah. Kata Syekh Abdul Razak, sanat ini sangat lemah. Alasannya karena di dalamnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Maimun. Dia adalah matrukul hadis. Secara bahasa artinya hadis yang ditinggalkan. Ya. Matruk itu maknanya bukan hadis yang ditinggalkan. Memang secara bahasa itu adalah isi maf'ul dari kata taroka yatruku yang ditinggalkan. Tapi dalam istilah mustalahul hadis, matruk ini bukan ini artinya. Matruk itu artinya adalah seorang rawi yang dituduh berdusta. Seorang rawi yang dituduh berdusta. Kenapa dia dituduh berdusta? Maksudnya berdusta dalam konteks dalam kurung berdusta terhadap hadis Nabi. Dia cuma dituduh dalam kurung berdusta terhadap hadis Nabi. Maksudnya adalah dia sering berdusta di ucapan manusia dan tidak dikenal berdusta mengatasnamakan nabi. Itu namanya tuhmah bil kadhib, dituduh berdusta. Karena dia sering berdusta di ucapan manusia, kepada orang sering berdusta, tapi tidak dikenal berdusta dengan mengatasnamakan nabi sehingga dia dituduh berdusta dalam kurung mengatasnamakan nabi karena sering berdusta terhadap ucapan manusia. Nah, kalau ada rawi yang seperti ini namanya mat matruk. Kalau kita buka di terjemah ini diterjemahkan hadisnya ditinggalkan, itu secara bahasa iya. Tapi secara mustalahul hadis, matruk bukan itu namanya. Yaitu seseorang yang dituduh berdusta dalam kurung atas namakan nabi karena dia sering berdusta terhadap ucapan manusia. Sehingga dia tertuduh jangan-jangan juga berdusta mengatasnamakan Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya matruk. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-100. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, qala haddatsana Jarir an Muhammad ibni Ishaq an Salt ibni Abdullah qala kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yatakhattamu fi yaminihi wa la ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi Imam Tirmidzi berkata, Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, dia berkata Jarir bercerita kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Aswad bin Abdullah, dia berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memakai cincin pada tangan kanannya. Nah, juga ini juga diikuti oleh sebagian para sahabat ya, yang mana mereka memakai cincin di tangan kanan. Dan tidak aku duga kecuali dia mengatakan. Nah, di sini kurang terjemahnya kecuali. Karena makna la ikhaluhu artinya adalah la azunnuhu. Berarti saya tidak menyangkanya kecuali dia mengatakan. Kata si uh, eh, as bin Abdullah seorang tabi'in. Saya tidak uh, dan tidak aku duga kecuali dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Ya, jadi banyak Imam Tirmizi menyebutkan riwayat-riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan. Kemudian hadis Ibnu Abbas ini memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis sebelumnya. Terus lagi. Kemudian hadis yang ke-111 berkata Imam Tirmizi haddatsana Muhammad 101. Kecepatan 111. 101. Nolnya di tengah lah. 101 Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Ayyub ibni Musa an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wanha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'ayqibin fi bi'ri arisin. Kata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Abi Umar bercerita kepada kami, dia mengatakan Sufyan bercerita kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi saw membuat cincin dari perak. Tapi ingat, yang membuat cincin bukan Nabi sendiri, ya. Maksudnya adalah beliau diminta buatkan cincin. Masih ingat siapa nama orang yang membuat cincin? namanya adalah Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Mata cincinnya berada di sebelah telapaknya. Nah, jadi kalau kita kayak misalnya batu akik, kan biasa orang di atasnya, tapi Nabi di bawahnya. Jadi mata cincin Nabi itu di bawahnya karena fungsi dari mata cincin Nabi untuk apa? Distempel. Hmm, kan ini kan sulit ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi memakai cincin bukan untuk berhias, tapi untuk dibikin stempel. Makanya matanya di telapak beliau, terbalik bukan di di depan. Mata cincinnya berada di sebelah telapaknya. Beliau mengukir pada cincin tersebut dengan tulisan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammadnya di atas, Rasul di tengah, Allah di di bawah. Dan beliau melarang orang lain mengukir di di atasnya. Jadi Nabi larang para sahabat atau siapapun ya kemudian mengukir cincin dengan ukiran seperti itu. Karena nanti bisa apa namanya? Bisa apa? Bisa ya bisa samar ya kalau ada yang bikin kemudian ini surat Nabi apa bukan? Jadi Nabi melarang orang atau sahabat untuk membuat cincin dengan ukiran yang sama. Cincin itulah yang jatuh dari Mu'aykib, Mu'aykib nama seseorang di sumur Aris ya. Nanti ulun sebutkan penjelasannya di bawah. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini Ibnu Umar mengatakan, mata cincinnya berada di sebelah telapaknya. Maksudnya, mata cincin tidak menonjol tetapi posisinya berada di sebelah telapak tangan. Tidak beliau tonjolkan di depan tapi di di telapak. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memakai cincin bukan untuk berhias, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam memakainya untuk keperluan, yaitu ada maksud yaitu untuk bersetempel dari cincin tersebut. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam mengukir pada cincin tersebut yaitu kurniaan Muhammad Rasulullah dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang orang lain mengukir di atasnya. Kata Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan bahwa ukiran seseorang yang berfungsi untuk membedakan cincinnya dengan cincin orang lain merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya jangan ada sahabat yang menyamai cincin seperti ukiran cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tidak boleh ada orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut, dalam hal ukirannya adalah Muhammad Rasulullah. Karena jika ada yang mengikutinya akan menimbulkan kerancuan. Jadi ini termasuk kekhusuan Nabi. Karena kalau ada sahabat yang membuat juga, dibikin stempel, ini benar nggak surat ini dari Nabi? Sehingga ada timbul keran kerancuan. Maka ini yang ukiran ukirannya Muhammad Rasulullah adalah khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini juga menunjukkan bahayanya pemalsuan cincin dalam kurung setempel. Entah cincin yang berstempel atau stempel pada umum umumnya. Seperti kita ya. Misalnya stempel masih Imam Syafi'i ada yang membuat misalnya. <laughs> membuat eh, apa? Uh, surat ya. Padahal bukan surat dari masjid ini, tetapi ada orang yang membuat stempel yang sama namanya Masjid Imam Syafi'i sehingga disangka orang ini surat dari Masjid Imam Syafi'i. Ini juga kata beliau berbahaya tidak boh, boleh. Hal ini termasuk penipuan, termasuk penipuan yang akan mengakibatkan tindakan terlarang dosa dalam bidang ilmiah. Sama kita misalnya minta rekomendasi ya. Ternyata minta rekomendasinya lawan kawan tapi stempelnya stempel bukan apa bukan resmi dari dia atau dia memakai stempel instansi lainnya misalnya masalah depakkah padahal dia tersendiri ya tapi dia bikin-bikin seperti itu maka ini termasuk hal penipuan dalam bidang ilmiah perdagangan atau yang lainnya ini beliau bercerita tentang masalah umum tidak boleh membuat stempel yang mana bukan bukan milik dia ya, punya orang lain, punya kantor, punya instansi lain, kemudian dia bikin stempel untuk menipu orang, maka ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan, cincin itulah yang jatuh dari muaikib di sumur Aris. Muaikib adalah uh, ulun belum mencari apakah dia termasuk sahabat atau tabi'in. Intinya muaikib adalah uh, eh, sezaman dengan Utsman bin Affan Kan kemarin yang hadis sebelumnya ketika Rasul meninggal, cincin tersebut berpindah ke tangan Abu Bakar, kemudian ke tangan Umar, kemudian ke tangan Utsman. Nah, ke tangan Utsman terjatuh ke dalam sumur. Di sini disebutkan kita baca. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa cincin itu jatuh dari tangan Utsman. Dalam mengumpulkan dua hadis ini, di sini kan memadukan dua hadis, bahasanya memadukan dua hadis. Maksudnya dalam mengumpulkan dua hadis ini, barangkali Utsman memberikan cincin tersebut kepada Muaykib untuk menyenempel atau suatu keperluan, kemudian ketika Utsman hendak mengambilnya, kembali cincin itu jatuh ke dalam sumur. Artinya benar-benar saja kita katakan cincin itu ya jatuh apa? E, dari Utsman bin Affan atau jatuh dari Muaykib. Ketika Utsman bin Affan menyuruh Muaykib untuk menyenempel, kemudian Utsman ambil lagi, kemudian baru terjatuh dari dari tangan Muaykib kemudian ke dalam ke dalam sumur. Nah, Muaykib adalah ibnu Abi Fatimah Ad-Dausi. Dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, berarti termasuk sah sahabat ya. Dia ikut dalam semua peperangan ia adalah penanggung jawab Baitul Mal pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Masih banyak nah. Ada berapa hadis? Satu, dua, tiga, empat hadis ya. Eh, dua hadis. tiga hadis. Sebutin lagi nah. Ini terakhir. Hadis yang nomor 102. Imam Tirmidzi berkata, Haddathana Qutaybah bin Sa'id qala Haddathana Hatim ibn Ismail an Ja'far ibn Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima Kata Imam Tirmizi Qutaybah bin Sa'id bercerita kepada kami dia mengatakan Hatim bin Ismail bercerita kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dia mengatakan Al-Hasan dan Al-Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kiri mereka. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Tirmizi di kitab Satuna Al-Jami. Kata Syekh Abdul Razak, hadis ini munqati. Ada yang terputus dari sanatnya. Tapi di kitab yang ulun bawa ini, nah ini ada. Jadi ulun ada beberapa ada berapa kitab? Ada dua tiga kitab tentang Syama'il ini. Ini Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah, yang diringkas oleh Albani. Jadi kata beliau hadis ini ya sahih ya. Hadis ini sah, sahih. Walaupun sanadnya terputus tapi ada semakna dengan hadis ini ya. Kata beliau hadisnya sah, sahih. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Ini menunjukkan bahwa dalam memakai cincin masalahnya luas yaitu hukumnya longgar. Artinya kan berkerancangan urat kanankah kiri kah? Masanya long, longgar, luas, al-amru wasi. Silahkan dengan tangan kanan, silahkan dengan tangan kiri. Jika seseorang mau, maka dia boleh memakai cincin di tangan kanannya. Jika dia mau, maka dia juga boleh memakai cincin di tangan kirinya. Karena kedua-duanya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya intinya memakai cincin. Bahkan di antara para ulama ada yang menulis kitab khusus tentang perkara cincin ya seperti Ibnu Rajab Ahkamul Khawatim wa ma yata'allaqu biha judul kitabnya hukum-hukum seputar cincin dan apa yang berhubungan dengan cincin satu kitab khusus membahas tentang cincin karangan Ibnu Ibnu Rajab ya wallahu alam bisawab ini yang bisa ulun sampaikan yang mana intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin kemudian di jari mana di kelingking. Kemudian kanankah, kirikah? Dua riwayatnya ada, bisa di tangan kanan, bisa di tangan kiri. Mazhab Imam Syafi'i merojihkan pendapat sebelah kanan, Imam Malik sebelah kiri. Ibnu Hajar berbeda lagi. Kalau cincin tersebut dipakai untuk berhias, maka kanan. Karena secara asal hiasan pakaian yang kita gunakan untuk berhias, maka afdolnya sebelah kanan.